الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يمكن أما بعد قال المؤلف رحمه تعالى العام تعرفه العام لغة الشامل واصطلاحا اللفظ المشترك لجميع أفراده بلا حصر مثل إن الأبرار لفي نعيم فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم والنكرة في سياق الإثبات كقوله تعالى فتحرير رقبة فإنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول وإنما تتناول واحدا غير معين wa khaja bi qawli nabi hasrin ma yatanawalu jami'a afradihi ma'al hasri ka asma'il adadi mi'atin wa alfin wa nahwihima am secara bahasa artinya asyamil yang meliputi sedangkan secara istilah adalah lafat yang mustarik mencakup jami' semua afradi anggotanya anggota lafaz tersebut bila hasren tanpa pembatasan. Maka e, persyaratannya adalah mustarik li jami afrodi, mencakup semua anggotanya. Maka tidak termasuk am isim yang atau kemudian kalimat yang layatana walu kata yang tidak mencakup ila wahidan kecuali satu saja. Contohnya kalau alami isim alam. Atau nakirah fi siyakil isbati. Atau nakirah dalam siyak dalam konteks isbat positif. Tidak didahului dengan kalimat nabi, tidak didahului dengan kata-kata tidak Kakali ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala Fatah kobatin maka memerdekakan seorang budak Akan tapi budak siapa saja asal dia budak <clears throat> Li'annaha la tatanawalu karena kata tersebut Atau ini Fatah kobatin ini Rokobah di sini la tatanawalu tidaklah mencakup Jamil afrod di semua anggota ala wajib sumul dalam bentuk menyeluruh akan tapi tatana walau mencakup wahidan satu saja satu orang namun ghairu muayyanin tidak jelas siapakah orangnya itu tidak jelas satu namun bebas kalau lapat am nanti namanya itu mutlak satu namun bebas itu namanya nanti ada pembahasan secara khusus yaitu namanya disebut mutlak. Jadi kalau am itu mencakup semua anggota. Yang dicakup adalah semua anggotanya. Innal insana lebih khususnya manusia, semua manusia tanpa terkecuali. Sedangkan kalau kemudian mutlak maka dia tatana walu wahidan ghairu muayyanin mencakup satu orang akan tapi orangnya itu siapa si A B sampai Z terserah boleh milih A boleh milih B boleh milih C dan seterusnya kalau isim alam maka dia cuma mencakup satu orang sehingga bukan am sedangkan kalau nakirah fisiakil isbat maka dia menghasilkan secara umum kebanyakan itu maknanya adalah mutlak di syarat dinyatakan nakira dalam siak isbat itu tidaklah menunjukkan makna umum kecuali fi syakil imtinan kecuali fi syakil imtinan kecuali dalam ketika konteksnya adalah menunjukkan nikmat menyebutkan nikmat maka jika nakira konteksnya adalah konteks kalimat positif tidak didalil dengan kata-kata tidak akan tapi dia intinan untuk menunjukkan nikmat maka maknanya umum Maka tadi kita katakan umumnya nakirah dalam siak isbat umumnya mayoritasnya adalah maknanya mutlak umumnya tidak tidak total karena apa karena dia bisa bermakna umum jika menunjukkan imtinan ya untuk menunjukkan uh, betapa banyak karunia Allah Subhanahu wa taala nanti akan dibahas lebih lanjut jadi qad bila hasrin dan tidak termasuk am karena ada dalam definisi dikatakan tanpa ada pembatasan mayatana walu kata yang mencakup semua anggota namun malah hasri dibatasi bilangan tertentu contohnya isim adat 100 ribu maka dia mencakup semua anggota 100 yang mencakup semua anggota ya, yang tercakup oleh kata-kata 100 tersebut. Akan tapi karena dia terbatas dengan angka tertentu, maka tidak bisa disebut am. Siyagul umumi bentuk atau kemudian e, bentuk umum kata yang kemudian untuk merangkai menunjukkan makna umum ada sabun ada tujuh Yang pertama adalah alal umumi bima jadihi Mislu kulli jami' ya. kafatin qatibatin amatin kaqali ta'ala inna kula syai'in khalaqnahu biqadarin. Asma'u syarti kaqali ta'ala man amila saliha falinafsihi. Fa aina matwalu fatamma wajhullahi Asmaul istifhami ka qauli ta'ala sama ya'tikum bima'in ma'in Mada ajabatumul mursalina fa aina tadhhabuna? Al asma'u al mausulatu ka ta'ala walladzina ja'a bi wa sattaqa bihi ulaika humul muttaqun. Walladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Inna fi dhalika la ibrata liman yakhsha. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. pembentuk atau kemudian rangkaian kata yang menunjukkan makna umum ada tujuh. Yang pertama menunjukkan makna umum bima jadihi dengan katanya itu sendiri. Dengan kata-kata itu, kata-katanya itu sendiri. Contohnya menggunakan kata-kata kullu. Sini dicontohkan yang pakai kullu inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir Demikian juga misalnya hadis wakula bid'atin dolala. Wajami kata-kata jami fasa jadal malaikatu kulluhum ajma'i maka sujudlah para malaikat kulluhum ajma'i semuanya kafa juga maknanya semua ya lagi nak dukhulu fis silmi kafa Kotibah juga artinya semua, amah juga semua. Aslinya amah itu semua. Tetapi sering-sering diartikan kebanyakan. Secara teori di usul fikih amah maknanya total, semua, jami'. Akan tapi sering-sering para ulama bahkan saya min sendiri di, banyak menggunakan kata-kata amah namun maknanya eh, bukan semua akan tapi maknanya jumbo mayoritas asma syarti isim syarat bukan huruf syarat man amila salihan kalau huruf syarat ada satu in sedangkan yang di yang memberikan makna umum adalah isim syarat Man amila salihan nafsihi Man di sini isim syarat. Siapa yang beramal salat maka untuk dirinya sendiri. Kita tahu kalau ini syarat karena ada jawabnya. nafsihi Ini jawab syarat. Maka siapa saja laki-laki perempuan suku apa saja warna kulitnya apa saja kedudukannya apa saja jabatannya apa saja kaya ataukah miskin semua siapa saja yang beramal soleh maka itu untuk dirinya sendiri kemudian Pak Ain nama tuwalu kata wajullahi maka di mana saja ya di tempat mana saja ya, di Jawa di luar Jawa di Indonesia di luar Indonesia di mana saja tuwalu kalian berpaling kata wajullah maka di sana ada Baca Allah Subhanahu wa taala nah, tentang makna fatama wajullah di sini ulama berselisih pendapat tentang maknanya apakah ini termasuk ayat sifat ataukah bukan. Jadi diperselisihkan tentang ini ayat tentang masalah sifat Allah ataukah bukan. Ada sebagian ulama mengatakan ayatnya adalah ayat bukan ayat sifat, bukan ayat berkenaan dengan sifat Allah. Dan makna wajah di sini maknanya adalah jihad, arah. Sehingga maknanya fatama mawadullah maka di sana ada arah arahnya Allah, arah menuju Allah. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan wajah di sini maknanya adalah adalah ayat sifat sehingga wajah di sini maknanya wajah. Sehingga fatama wajhullah maka di sana ada wajah Allah. Dan Penafsiran yang kedua ini yang dirasikan oleh Sayyidina rahimahullah taala berdasarkan hadis mana hadis mengatakan bahwasanya setiap orang yang sholat maka Allah Subhanahu wa taala menghadap ke arah wajahnya. Maka wajah Allah ada di hadapan di arah wajah orang tersebut. Kata sama wajahullah di sini. Makna wajahnya adalah wajah Allah. Sehingga ini adalah ayat tentang sifat Allah. Asmal istifham isim istifham bukan huruf istifham yaitu bukan a dan bukan hal akan tapi selain itu sama yaktikum bima imma'in maka siapakah siapa saja yaktikum yang mendatangkan untuk kalian bima imma'in dengan air yang memancar. maka apakah aja betul jawaban apa yang telah kalian berikan al-mursalin kepada para rasul? Fa'aina tazhabun kemanakah kalian tunda pergi? Kemudian yang keempat al asma al mausulah isim isim mausul. Nah, tiga tiga yang terakhir ini asma usharti isim istifham sama isim mausulah isim mausul itu disebut al asma al mubahama. Ada yang menyingkat ya, dengan istilah namanya al asma al mubahama. Isim-isim yang menunjukkan ketidakjelasan. Karena memang kemudian tidak memberikan kan karena memberikan makna umum. Man amila siapa saja, tidak jelas. Ya, asma syarfi isim istifham sama asma musula itu bisa disingkat itu kalau kita mau menyingkatnya maka bisa disingkat dengan itulah al asma al mubhamah dan isim mausul itu menunjukkan makna umum baik dia adalah bentuk mufrad karena ada bentuk mufrad dan ada kemudian baik itu mausul yang berbentuk jamak alladzi itu mufrad alladzina jamak semuanya menunjukkan makna umum contohnya walladzi jaa bi sidqi wa saddaqa bihi dan orang yang allazi di sini isim mausul ya, dan dia adalah untuk tunggal Maka barang siapa yang datang membawa kebenaran, wasadaqa dan membenarkan kebenaran tersebut, ulaika humul muttaqun. Maka mereka lah orang-orang yang bertakwa. Maka isim isim baik yang bentuknya mufrad ataupun jamak itu memberikan makna umum. Di antara dalilnya adalah ayat ini. Allah mengatakan wallazi itu kemudian isimnya adalah mufrad akan tapi Allah menutup ayat ulaika humul muttaqun. Ulaika humul mutakun padahal tadi depannya alladhi. Maka ini menunjukkan bahwasanya isim mausul meskipun bentuknya mufrad itu memberikan makna jamak, memberikan makna umum. Buktinya Allah menutup ayat dengan hum al-muttaqun ulaik Walladina jahatu fina dan orang-orang yang kemudian jahatu fina bersungguh-sungguh karena kami dan nahum sebulana maka sungguh kami akan berikan petunjuk kepadanya jalan-jalan kami dan jalan menuju ridho kami maka di sini alladina ini isim mausul maka maknanya umum semua orang dan dia dalam ayat ini mencakup jihad perang dan jihad non perang. Inna fi dzalika ibrata lima yakhsha. Sebenarnya dalam hal tersebut sungguh ada pelajaran liman bagi siapa saja yakhsha yang merasa takut. Maka man di sini maknanya adalah mausul. Dan ciri satu ma atau man karena man itu terkadang istifham, terkadang syarat, ma itu terkadang istifham juga bisa, nafi juga bisa, syarat juga bisa. Maka ciri man atau ma itu cirinya dari isim mausul adalah jika kemudian bisa eh, kedudukannya bisa diganti dengan al al-lawi kemudian diganti dengan di maknanya tidak rusak maknanya mafhum bisa diterima nah, itu berarti manya di situ mausul inna fi dzalika la ibratan lil ladzi yakhsha enggak merusak makna walillahi ma fis samawati wa ma ardi dan milik Allah semua apa yang di langit dan semua apa yang di bumi Dan anak tu fi siyakin nafi au nahi au syarti au istifami al ingkari Kekali ta'ala wa min ilahin illallah wa abudullah wa la bi syai'a. Intu betul syai'an au turfu fa inna Allah kana bi kulli syai'in alima. Man ilahin man ilahun ghairullahi يأتيكم بدياء المعرف بالإضافة مفردا كان أو أم مجموعا كقوله تعالى فاذكروا نعمة الله عليكم فاذكروا آلاء الله المعرف بأل الاستراقية مفردا كان أم مجموعا كقول تعالى وخلق الإنسان ضعيفا وإذا بلغ الأطفال منكم الهرما fasta'dinu kama sta'dana alladziina min qablihim wa amma al mu'arrafu bi al al ahdiyati fa innahu bi hasabil ma'hudi fa in kana aman fal mu'arrafu amun wa in kana khasan fal mu'arrafu khasan Misalul ami ka qali ta'ala id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون ومثال الخاص قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فأعطى فرعون الرسولا وأما المعرف في آل التي لبيان الجنسي فلا يؤم الأفوداء Idza qulta ar-rajulu khairun minal mar'ati au ar-rijalu khairun minan nisa'i falaisal muradu anna kulla fardin minar rijali khairun min kulli fardin minan nisa'i. Wa innamal muradu anna hadzal jinsa khairun min hadzal jinsi. Wa in kana qad yujadu min afradin nisa'i man huwa khairun min ba'di rijali. Yang kelima adalah isim nakira dan fisiat didahului nafi atau nahi atau didahului syarat atau didahului istifam ingkari. Tidak semua istifam akan tapi istifam ingkari saja. Contohnya yang yang nafi wama min ilahin illallah dan tidak ada minnya namanya zaidah dan tidak ada ilah yang berat untuk disembah ilallah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Maka di sini ilahin itu nakira dan dia didalui oleh nabi yaitu ma. Maka ilah di sini mencakup makna umum, maknanya umum, maka sama sekali tidak ada ilah yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa abudullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian menyekutukan Allah syai'an dengan apapun. Maka di sini la tusyriku bihi syai'a ini syai'an nakirah dia didahului dengan nahi. Itu adalah adalah nahiyah wala tusyriku. Maka sehingga maknanya adalah umum. Janganlah kalian menyekutukan Allah syai'an dengan sesuatu pun. Siapapun yang kalian jadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan makna umum dalam larangan syirik ini itu adalah mencakup umum fisirki dan dalam umum dalam musyak eh, musyak bihi sesuatu yang disekutukan dan jenis syiriknya wala wala tusyriku bihi syai'a ini syai'an di sini mencakup larangan untuk syirik secara umum dan ini mencakup mushaf bihi sesuatu yang disekutukan siapapun yang kemudian disembah selain Allah wali malaikat nabi semuanya tidak diperbolehkan dilarang nah, dan mencakup umum dalam dalam syiriknya maka semua syirik terlarang baik syirik kecil, kecil ataupun syirik besar sehingga itu yang dimaksud nah, larangan syirik dalam makna umum dalam wala tusyiku bi syai'a di sini mencakup musyrik bihi dan mencakup ya, asyir asyirkunya Kemudian itu betul syai'an jika kalian menampakkan sesuatu di sini didahului dengan syarat in betul. Ini bukan pembahasan masalah isim syarat ya. Kalau tadi isim syarat, kali ini didahului syarat. Itu betul syai'an jika kalian menampakkan syai'an sesuatu atau menyembunyikannya maka fa inna Allah kana bi kulli syai'in alima. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Jika kalian menampakkan sesuatu, saya di sini mencakup umum, semuanya. Atau contoh yang lain Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa, ini mannya di sini umum karena dia eh, isim apa? Isim syarat. Man ra'a minkum mungkaran. Mungkaran di sini nakira dan dia didahului syarat yaitu man. Maka maknanya semua kemungkaran. Man man ra'a siapa saja yang melihat. Siapa saja yang melihat. Nafat umum mungkaran ini nakira siaknya didahului dengan syarat yaitu man. Maka kemungkaran apa saja? Semua jenis kemungkaran. Asal itu kemudian termasuk kemungkaran apapun jenisnya, apapun bentuknya falighayru biadi. Maka dia diubah dengan tangannya dan seterusnya. Man ila man ila man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya'in. Siapakah sesembahan selain Allah yang akan mendatangkan cahaya untuk kalian? Ini man di sini uh, ilahin man ilahun ghairullah ilah di sini nakira. Dia didalui man. Mannya di sini istifham namun istifham ingkari. Bukan untuk bertanya, bukan untuk mendapatkan informasi, Ya Allah mengatakan man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya, itu bukan Allah tidak tahu. Bukan karena untuk cari informasi, ya. Kan? Dan itu hukum asal, itu makna istifham aslinya. Aslinya istifham itu untuk tolabul faham, mencari informasi. Kan tapi di sini tidak, akan tapi untuk mengingkari. Nah, istifham ingkari itu pada dia dimasukkan ke dalam e, apa di sini termasuk memberikan makna umum karena sebenarnya istifham di situ bisa bisa digantikan dengan apa, <clears throat> nabi ya, tidak ada satupun ya, selain Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada satupun selain Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa mendatangkan dia ya, bisa mendatangkan cahaya kan Tapi kalau istifham disyarah dijelaskan, istifham jika istifham itu bukan ingkari, bukan untuk mengingkari, maka adalah lil itlaq, menunjukkan mana mutlak. Bukan bukan maksudnya adalah nafi. Di anak istifham al-ingkar biman jilatin nafi Istifham al-ingkar itu kedudukannya sama dengan nafi. Sedangkan tadi jika nakirah didauli nafi maka maknanya umum. Maka demikian juga nakirah digali dengan istifham ingkari maka maknanya umum. Jadi satu istifham ingkari itu adalah pertanyaan namun tujuannya untuk mengingkari. Siapa yang nyuruh kamu cerah-cerah di sini? Misalnya seorang memarahi ya, anak kecil misalnya. Itu bukan kemudian minta uh, bukan kemudian istifham dalam arti istifham enggak ada yang menyuruh saya bukan demikian akan tapi untuk mengingkari siapa nyuruh kamu nyorot coret-coret di tembok sini nah, itu <clears throat> itu namanya istifham ingkari nah maka pada akarnya istifham ingkari itu adalah maknanya adalah nafi maka kan tadi nakirah siapnya nafi yufidul umum dan makna umum maka yang sama dan al mu'arab bil idhofati isim ma'rifat ya. bil idhofati karena jadi mudhaf mufrodan dan dia bentuk baik bentuknya mufrad atau majmuan atau bentuknya jama' Contohnya fadkuru nikmatullah alaikum. Dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Di sini nikmat Allah nikmat bentuknya mufrad bukan ni'am, akan tapi nikmah. Akan tapi makna nikmat Allah di sini maknanya adalah semua nikmat Allah. Dalil kalau bukti kaidah ini, nah, ya, dalil dari kaidah ini firman Allah Subhanahu wa taala wa in ta'uddu Allahi la tuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, maknanya nikmat mufrad, tapi maknanya menghitung semua nikmat Allah sua kalian tidak bisa menghitungnya. Maka jika demikian mufrad mudhaf itu yufidul umum. Oleh karena itu di uh, eh, sesaat rahmat taala di surat di tafsir surat Al-Fatihah ketika menjelaskan bismillahi dengan nama Allah ismillah itu mufrad mudhaf. Kita katakan apa makna ismillah? Semua nama Allah. Jadi bismillah itu artinya dengan semua nama Allah. Dari mana kata-kata semua? Dari mana makna semua? Eh, mufrad mudhaf. Nah, ismillah mufrad mudhaf dan mufrad mudhaf itu yufidul umum. Demikian juga majmu ya, dalam bentuk jamak mudhaf. Itu juga maknanya umum maknanya semua fadkuru ala Allah ingatlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan ini ada dalilnya secara khusus dalilnya adalah karena dengan bacaan tasyahud Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh Assalamu alaina wa ala ibadillahi as salihin wa ala ibadillahi as salihin dan untuk ibadillah Jama mudah, ya kan? Wa ala ibadillah Jama mudah, Ibadillah as-salihin. Dan tentang ketika Nabi SAW mengajari mengajarkan e, bacaan ini wa ala ibadillah salihin Nabi SAW berkomentar dan mengatakan jika kalian ucapkan demikian maka kalian mendoakan keselamatan untuk semua hamba Allah di langit dan di bumi maka berarti kalian mendoakan keselamatan untuk semua hamba Allah di langit dan di bumi wa ala ibadillahi ibadillah nanti jelaskan maknanya semua hamba Allah baik di langit dan di bumi maka termasuk dalam doamu itu kau doakan keselamatan untuk, untuk seluruh, seluruh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala baik yang di langit dan di bumi mencakup itu semua <clears throat> maka berarti jamak mudah maknanya umum berdasarkan hadis tersebut. Dan al-mu'arab isim ma'rifat dengan al yang alnya itu fungsinya adalah li istirok. Al itu disebut al istirok ya jika al tersebut bisa digantikan dengan kulu. Itu cirinya. Jika al itu bisa digantikan dengan kulu ya, dan makna tidak rusak, tidak cacat, jadi digantikan dengan itu maka maknanya adalah maka alnya berarti al istirokia. Baik isimnya tersebut itu mufrodan karena aum majmu'ah. Isimnya dari isim mufrad atau isim jamak. Contoh yang mufrad wa khuliqal insanu ba'ifa. Dan manusia diciptakan ba'ivan dalam keadaan lemah. Ini insan itu mufrad. Dan di ada al dan alnya di sini adalah li istirokia. Apa bukti kalau alnya ini adalah al istirokia? Coba aja diganti bahuli kokulu insanin daifa. Maknanya salah. Maknanya jadi cacat usah? tidak. Berarti bisa diganti dengan kulu. Berarti al di situ maknanya adalah al istirokia. Demikian juga inal insana lafi khusn misalnya. Contoh yang kemudian jama ma'rifat dengan al. Wa idza balaghal atfalu minkum huluma dan jika balaro al atfal yang ada al hanya bisa kita ganti dengan kulu. Wa idza balagha kulu atfalin minkum al huluma. Jika anak-anak kecil itu sudah sampai al huluma ya, istilah mimpi basah artinya berarti balik Pak Adinu maka adalah dia minta mereka itu minta izin jika tidak masuk ke rumah bapak dan ibunya jika tidak masuk ke kamar bapak dan ibunya kama ta'adanan ladina min qablihim sebagaimana orang-orang sebelum mereka maksudnya kakak-kakaknya yang ya, kakak-kakaknya yang lebih dulu yang lebih tua ini berkenaan dengan adab anak yang hendak kemudian masuk ke kamar bapak dan ibunya. Maka Allah mempersyaratkan untuk anak kecil eh, itu jika kemudian sudah balik maka sejak anak itu balik mau masuk ke kamar bapak ibunya nggak boleh nyelonong kan tapi harus kemudian ketok dulu dan minta izin mau masuk boleh ataukah tidak Akan tapi kalau anak anak tersebut masih kecil, maka boleh nyelonong Boleh asal masuk di selain tiga waktu. Yang Allah jelaskan di surat An-Nur sesudah salat isya, sebelum salat subuh dan pada waktu zuhur. Maka di tiga waktu tersebut anak kecil harus minta izin. Akan tapi, ya, selain tiga waktu tersebut mau masuk ke kamar bapak dan ibunya tidak perlu minta izin. Nah, tapi kalau sudah gede, sudah balik, maka setiap waktu mau ke masuk ke kamar bapak dan ibunya harus kemudian ketok dan minta izin. Setiap waktu. Jadi kalau anak kecil ya, yang belum balik maka minta izinnya cuma di tiga waktu. Nah, di tiga waktu tersebut minta izin. Kalau yang sudah dewasa maka setiap waktu kama sta'dzana ladzina min qablihim sebagaimana kakak-kakaknya juga minta izin kakak-kakaknya yang sudah uh, lebih dahulu balik itu minta izin ketika tidak masuk ke kamar bapak dan ibunya Adapun isim ma'rifat namun dengan al-ahdiyah ini di pelajaran nahwu adalah ada al dan al itu ada al namanya al ahdiyah yang bisa kemudian dirujuk di eh, kitab-kitab nahu karena keterbatasan waktu kita nggak bisa menjelaskan tentang apa itu al ahdiyah Faina bihasa bil ma'hud maka itu eh, ahdiyah di sini mungkin bisa diartikan ikatan maka tergantung yang diikat maka jika ma'hudnya itu adalah umum, maka yang diberi al tadi juga amun maknanya umum. Jika yang diberi ma'hudnya itu adalah khusus, maka al mu'arab yang diberi al itu juga khusus. Contoh yang umum adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin." Ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat ya aku akan menciptakan manusia dari lumpur di sini eh, lil malaikati Faidah sawa itu jika telah ku sempurnakan penciptaannya waktu fihi dan aku telah meniupkan pada pada manusia tersebut min ruhi dari rohku idofah di sini litasrif artinya adalah roh khusus roh yang mulia ciptaanku bukan maksudnya bagian dari rohnya Allah maka tapi roh ciptaan Allah maka tapi idofah di sini idofah roh Allah di sini untuk menunjukkan pemuliaan roh yang bukan sembarang roh yang aku ciptakan ya, roh ciptaanku namun bukan yang bukan sembarang roh namun roh khusus roh istimewa roh yang mulia Fakau maka terjat, eh, kalian menjatuhkan diri sajidin bersujud. Bahasa jadal ikatu kulhum ajma'u maka bersujudlah al malaikat para malaikat seluruh mereka ajmaun seluruh mereka Nah di sini al malaikatu al di sini itu namanya ahdiyah tepatnya ahdi dikri karena sebelumnya sudah menyebutkan lil malaikati maka kemudian kata yang ada al ya, al malaikah yang ada al di pasal jadal malaikat itu di sini itu malaikat yang dimaksudkan adalah malaikat yang Allah ajak bicara yang Allah katakan ini khalikun basyaron mintin, Nah, itu namanya ahdiyah, ahdi zikri. Maka bersujudlah semua malaikat kuluhum ajmaun, semua mereka ajmaun semua mereka. Ini, ini jadikan dalil eh, ulama yang mengatakan bahasanya iblis itu bukan golongan dari golongan malaikat. Karena Allah telah memberikan takkid untuk menegaskan Nah, bacanya yang bersujud itu adalah semua malaikat. Dah kulluhum, bukannya kulluhum ajmaun. Maka semua malaikat sujud. Iblis juga sujud, nah, maka iblis bukan malaikat. Karena memang ulama salah berselisih pendapat tentang iblis itu malaikat ataukah bukan malaikat. Di antara kemudian ulama yang mengatakan bukan malaikat, salah satu hujahnya kulluhum ajma'un. Di sini Allah takkit dengan beberapa takkit, ya, beberapa penguat untuk menyatakan malaikat itu bukan e, iblis itu bukan malaikat. Karena semua malaikat sujud. Maka pendapat yang kuat tentang hal ini kesimpulannya adalah pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala di mana Belum mengatakan bahasanya iblis itu ya, malaikat dan juga bukan malaikat. Kalau solusi misalnya mengatakan ya, tentang iblis itu malaikat atau bukan? Nah, jawabannya iblis itu ya, termasuk malaikat namun juga termasuk bukan malaikat. Mas digabungkan malaikat dan bukan malaikat. Malaikat dalam bentuk, dalam dalam rupa, nah, dalam penampilan. Dikatakan iblis itu eh, malaikat dalam rupa dan penampilan. Rupa dan penampilannya beribadah bersama malaikat dan sebagainya. kaumin biqaumin faminhum karena iblis itu kemudian nah, menyerupakan diri dengan para malaikat, nah, maka mereka maka iblis adalah malaikat dalam rupa, dalam penampilan, performennya malaikat, rupanya saja, surahnya. Akan tapi bukan malaikat khilqah ah, dalam asli uh, asal penciptaan, asal penciptaannya beda. Ini apa? Api dan ini cahaya. Asal penciptanya beda, namun penampilannya sama. Misalul khas contoh yang khusus maksudnya ya bukan jamak sama arsana ila fir'auna rasula. Ini sama juga ahdi zikri. Ahdi zikri itu adalah menyebutkan satu kata, setelah itu kemudian menyebutkan kata tersebut sama akan tapi diberi al. Maka alnya di sini al yang kedua, di kata yang kedua ini hendak menunjukkan bahwasanya kata ini sama dengan kata yang tadi sudah disebutkan. Maka pada jadal malaikatu alnya di sini al ahdi, ahdi zikri. Karena yang dimaksud malaikat di sini adalah malaikat yang Allah katakan kalau bukalin lil malaikat Sama dengan malaikat di depan. Maka juga di sini sebagaimana kami utus kepada Firaun seorang rasul maka kemudian Fir'aun durhaka kepada Rasul tersebut. Rasul tersebut itu. Di sini ada Rasul. Ada dua kata-kata Rasul. Rasulan sama A-Rasul. Rasul yang kedua ada A. Ada al Maka ini menunjukkan bahasanya Rasul yang kedua yang dimaksudkan adalah sama dengan Rasul yang tadi disebutkan. Itu namanya ahdi dikri. Itu Rasul Musa alaihissalatu wassalam. Adapun isim ma'rifat dengan al akan tapi alnya lil, libayanil jinsi. Untuk menjelaskan jenis maka tidak yaum mencakup al-afrad semua anggota. Contohnya kata-kata laki-laki itu lebih baik daripada perempuan. Atau arijalu khairu minan nisa. Maka arrajul di sini adalah alnya adalah libayanil jinsi. Bukan istirokiyah. Buktinya kalau bukan istirokiyah tidak bisa diganti dengan kulu. Kalau diganti dengan kulu, cacat. Maknanya. Eh, kulu rajulin khairul min kuli imra'atin. Nah, cacat maknanya. Betapa banyak kemudian eh, seorang wanita dan nilainya itu lebih berat daripada seribu laki-laki. Satu Aisyah seribu laki-laki yang masih kemudian masih lebih baik Aisyah nah, ya. maka maknanya cacat kalau dimaknai dengan istirahat nah, dia maka tapi yang dimaksud di sini adalah libayanil jinsi jika maknanya jenis laki-laki itu lebih baik daripada jenis perempuan oleh karena itu tidak ada nabi kok perempuan rasul perempuan misalnya Ini menjelaskan secara jenis, secara umum. Jenis laki-laki lebih baik daripada jenis perempuan. Kalau yang murad maka bukan yang dimaksudkan kula fardin setiap anggota menarijal dari jenis laki-laki lebih baik daripada setiap anggota dari jenis perempuan. Wala, wa inaman murad akan tapi yang dimaksudkan bahasanya jenis ini yaitu laki-laki lebih baik daripada jenis itu. Wa ingkana meskipun terkadang yujad ditemukan min akhwatin nisa di antara anggota jenis perempuan man huwa khairun ada wanita yang lebih baik mimpak dirijal dari beberapa laki-laki. Kemudian al-amalu bil ami. Mengamalkan lafat umum. Ya, jibul amalu bi umum lafzi al-ami hatta yasbuta takhsisuhu. Lian al-amala bi nususil kitab ya sunnati wajibun alamat taktadihi dalalatuha hatta yakuma dalilun ala khilafi dzalika. Wa idza warada al ala sababin khasin wajaba al bi umumihi. Li'anna al-ibrata bi umumi lafzi la bi khususi sababi. Illa ayatullah dalilun ala takhsisil ami bima yusbihu halas sababi alladhi warada min ajlihi bima yusbihuha. Misal mala dalila ala taksifihi ayatul dihari fa inna sababa nuzuliha diharu aus bin samit wal hukmu amun fihi wa fi ghairihi wa misalu madalla dalla ad-dalilu ala taksifihi kauluhu sallam laysa minal al-birri asyamu fi safar muttafaqun alaih fa inna sababahu anna nabiyya sallam kana fi safarin faro'a zihaman wa rajulan qad dullila alaihi faqal ma hadha qalu saimun faqal laisa min al firi asyamu fi safar fa umumu khasun biman yusbihu ala hadha rajuli wa wa man yasukku alaihi asyamu fi safari wa dalilu ala taksisihi bidzalika anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasumu fi safari Hai tukana la yasuku alihi wa la yaf'alu sallallahu alaihi wasallam ma laisa bibirin mengamalkan lafaz umum wajib beramal dengan umumnya lafaz keumuman lafaz umum sampai yasbut terdapat suhu pengkhususannya karena beramal dengan nas-nas Al-Quran dan Sunnah itu wajib ala mengikuti tak tadi tuntutan dalalah kandungan maknanya hatta ikumat dalilun sehingga terdapat dalil yang menyelisih hal tersebut akan tapi ulama yang tidak berfatwa dengan uh, keumuman lafaz itu memiliki kewajiban untuk mencari mukhassisat mencari uh, mukhasis apakah ada ayat dan hadis yang mentaksis hal tersebut. Jadi tidak kemudian dia nggak nggak mau usaha ada yang tak sepeka tidak atau menemukan lafaz umum langsung sudah diamalkan. Tidak boleh. Ulama yang tidak kemudian berfatwa dengan berdasarkan lafaz umum itu punya kewajiban ya, untuk kemudian mencari mukhasis adakah dalil yang mentaksis lafaz ini ataukah tidak nggak boleh begitu dapat lafaz umum ya ini lafaz umum semuanya nah, ini tidak boleh. Terus dia tidak mau usaha dulu untuk ada taksis ataukah tidak. Ini tidak, tidak diperbolehkan. Akan tapi punya kewajiban untuk mencari mukhasis sampai wala batizon. Sampai ada sangkaan kuat tidak ada yang mentaksis. Tidak ada yang mengkhususkan. Ketika kemudian sudah ada sangkaan kuat tidak ada yang mengkhususkan, maka baru kemudian dia berfatwa berdasarkan lapat umum. Itu persyaratan persyaratan untuk mengamalkan lafaz umum. Ini syaratnya sudah ada upaya untuk mencari mukhosid dalil yang mengkhususkan sampai ada e, sangkaan kuat kalau e, tidak ada. Faidah waradal am maka jika terdapat lapat umum ala sababin khas karena satu sebab khusus maka wajib beramal dengan umumihi lapat umumnya. Di anal ibro karena pengambilan pelajaran eh, itu bi lafzi diambil dari keumuman lapat lapat khusus sebab bukan karena sebab yang khusus. Kecuali ayat dalil terdapat dalil eh, ala taksisil am yang mengkhususkan lapat umum dengan yusbu halas sabab nah, dengan segala sesuatu yang menyerupai keadaan sebab ala diwarata min ajlihi yang lafat umum tadi datang karena sebab itu sehingga fayaktasu maka khusus bima yusbihuha dengan yang mirip dengan sebab tersebut Jadi nah, ya, lafat umum, makna umum itu ada dua macam. Ya, macam yang pertama adalah umum dalam artian mencakup ashaf dan hal. Semua orang dan semua keadaan. Ada lafat umum dan ya, ada yang jenis yang pertama, umumnya itu untuk semua orang dan semua keadaan. Terus yang kedua ada lapat umum. Namun keumumannya hanya mencakup semua orang namun tidak untuk semua keadaan. Jadi ya, ada yang umumnya itu untuk semua orang dan dalam semua keadaan. Itu jenis yang pertama. Dan ada yang umumnya itu untuk mencakup semua orang namun dalam keadaan tertentu. Tidak untuk semua keadaan. Contoh yang pertama yang umum untuk semua orang dan semua keadaan. Pemisal mala dalila ala taksisihi. Contoh umum yang tidak terdapat pendalilan untuk mengkhususkan keadaannya. Taksis dalam masalah keadaan atau taksis dalam masalah orangnya Setelah ayat dihar Ayat dihar tentang masalah mendihar istri, maka sebab turunnya adalah diharnya Aus bin Samit. Akan tapi hukum ini amun bersifat umum fihi mencakup Aus bin Samit dan mencakup yang lain. Mencakup yang lain. Mencakup orang lain dan dalam semua keadaan, semua semua bentuk dihar keadaan dia ya berlaku ayat dihar ini. Jika kemudian karena apa? Faedahnya al ibrah itu memelab dila bi khususis sababi. Ibrah itu dengan kumam lafat bukan dengan kekhususan sebab. Jika demikian apa faedah sebab? Apa? Manfaat sebab. Kalau kemudian ibrahnya itu dengan keumuman lafaz. Faedahnya adalah sebab itu yakin adalah termasuk dari umum. Jadi faedahnya adalah kita yakin ya, contoh yang mencakup hukum umum ini adalah sebab ini. Yakin ini contoh yang benar. Kasus seperti ini, kasus yang ada dalam sebab ini adalah yakin kasus yang yang benar untuk tercakup dalam dalil umum tadi kisah biharnya Aus bin Somit maka kita yakin 100% ya, yang seperti itu seperti yang dilakukan oleh ya, Aus bin Somit itu adalah merupakan ya, contoh untuk nah, <clears throat> untuk kemudian ayat zihar jadi nggak mungkin ini ada satu ayat atau satu hadis ada sebabnya, akan tapi sebab ini tidak tercakup dalam keumuman lafaz ayat dan hadis tersebut itu tidak ada. Jika kemudian ada ayat, ada hadis, itu ada sebab kemudian turun ayat atau kemudian datang hadis, maka sebab itu masih tercakup dalam keumuman. Tidak ada kok udah oh ini hukum sebabnya ini, nah, ini tidak, nah, tidak kemudian mengikuti hadis ini, tidak mengikuti ayat ini. Itu tidak ada demikian. Demikian itu tidak ada. Contoh yang kedua, yang apa? Umumnya itu untuk semua orang, namun tidak untuk semua keadaan. Di sini beliau katakan, contoh yang dalam dalil terdapat dalil menunjukkan khusus pengkhususan, yaitu pengkhususan dalam keadaan. Meskipun umum untuk semua orang taksis di sini adalah pengkhususan untuk semua untuk untuk satu keadaan tertentu. Tidak untuk semua eh, meskipun tetap umum untuk semua orang akan tapi khusus untuk sebab tertentu. Contohnya sabda Nabi bukan termasuk berbuat baik berpuasa ketika bepergian. Fa'ina bahu karena sebab wud sebab adanya hadis ini ada Nabi saw karena di safar dalam satu perjalanan dan melihat kerumunan banyak orang warojulan dan seorang laki-laki yang zulilah diberi naungan maka Nabi mengatakan mahaza kenapa orang ini para sahabat mengatakan so'in dia sedang puasa kepanasan hanya lemas maka kemudian dinaungi maka Nabi mengatakan laisa minal biri asyamu fisafah bukan termasuk berbuat baik berpuasa ketika bepergian maka semua berpuasa aslinya. Ini lafaznya umum. asam di sini semua puasa. Fahadal umumu maka ini dalilnya adalah umum. Namun eh, ayat hadis ini cuma berlaku untuk yang keadaannya sama dengan keadaan orang tadi. Hadis ini hanya berlaku untuk kemudian orang yang keadaannya sebagai mana keadaan orang tadi lemes, eh, nggak bisa apa-apa, karena dia puasa dan kondisi panas misalnya. Meskipun hadis ini berlaku untuk semua orang, nah, tetapi semua orang yang kondisinya sama, kondisinya tertentu, yang kondisinya sama dengan orang tadi, yaitu kesusahan, merasa kesulitan ketika berpuasa pada saat bepergian. Maka kita katakan ada orang si A zaman sekarang dia bepergian dan lemes sekali ketika dia bepergian karena dia nggak tahu suasana kemudian naik bis ekonomi suasananya panas nah, misalnya eh, enggak bis ekonomi banyak asap orang rokok suasananya panas siang-siang dia ngebis misalnya bahkan kemudian disek lagi bisnya tempat nggak ada tempat semua orang dibunuh dengan orang berdiri so, lemah sekali maka kita katakan pada orang ini leisa minal biri asya fi Fadal umum maka lafaz umum ini khusus untuk orang yang nasibnya atau keadaannya yusbih mirip dengan keadaan orang tadi yang di zaman Nabi. Yaitu man yasuku alaisiamu orang yang keberatan merasa berat untuk berpuasa bisa hari ketika bepergian. Apa dalil? Hadis ini adalah khusus untuk keadaan tertentu, tidak untuk semua keadaan. Kok tidak diambil al-ibratu bi Maka harus ada dalil yang menunjukkan kalau itu khusus untuk keadaan tertentu meskipun berlaku untuk semua orang. Dalilnya berdalil dan dalil untuk taksisihi mengkhususkan pada keadaan tertentu adalah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau kan sering berpuasa di safar ketika bepergian pada saat lah ya suku tidak keberatan untuk berpuasa tidak merasa berat jika berpuasa dan tentu Nabi SAW tidaklah melakukan satu perbuatan yang laisa bibirin bukan termasuk perbuatan yang ya, tidak termasuk perbuatan baik semua perbuatan Nabi kan tentu perbuatan yang baik Jadi ringkasnya am lafaz umum itu ada dua macam, yang umum untuk akhaf, umum untuk pelaku orang dan umum untuk keadaan. Dan yang kedua, umum untuk untuk semua orang akan tapi khusus pada keadaan tertentu. Akan tapi yang am yang jenis yang kedua itu juga harus ada dalil yang menunjukkan kalau itu ada khusus untuk keadaan tertentu. Jika tidak ada dalil, maka tercakup dalam yang pertama, yaitu khusus uh, yaitu umum untuk semua orang dan semua keadaan. Ya, demikian kita bahas dalam kesempatan sore ini wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ta'ala